Kemudian di dalam riwayat yang lain terangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ana tardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Tidak kalian riba menjadi seperempat penduduk surga? Lihat ya, dari 70 umat, umat Islam seperempat. Tidakkah kalian rela menjadi seperempat penduduk surga? Maka takabbarna, kata Ibnu Mas'ud, kami pun takbir. Gembira dengan hal tersebut, takjub dan gembira. Semua kawan kemudian Nabi berkata lagi, "Ama tarbau an takunu thuluth ahli jannah?" Tidakkah kalian riba menjadi sepertiga penduduk surga? Maka kami pun takbir kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi kalau alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an takunu syatra ahli jannah." Saya sangat berharap kalian ini menjadi seperdua penduduk surga. Berdua penduduk surga. Iya. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud juga dari jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya disebut ada tambahan bahwa penduduk surga itu ada 120 sok. Penduduk surga 120 sok. Dan umat Islam mendapatkan 80 sok. Jadi penduduk surga ada 120 tok, 120 barisan. Dan umat Islam dapat 80 tok dari Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Yang didapatkan oleh umat Islam. Ya, karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita pada sebaik-baik umat, menjadikan kita pada sebaik-baik umat. Iya. Dan di dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uribat aliyal umat." Ditampakkan kepada umat-umat. Faraitun Nabi wa ma'akur rahim. Maka saya melihat seorang Nabi dan bersama Nabi ini sekelompok kecil. Ar-Rah, Rahtun itu angka 3 sampai 9. Kalau Ruhai, pengicilannya lagi. Jadi Nabi bersamanya Ruhai, kelompok kecil. Kemudian seorang Nabi dilihat lagi oleh Rasulullah dan bersama dia satu dan dua orang saja pengikutnya. Tidak ada nabi, tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Kemudian nabi berkata, kemudian saya melihat itu Isra' Ali, Sawadul Qadim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Maka saya menyangkut umat itu. Maka dikatakan itu adalah Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah ke Maka saya lihat ke kata Nabi, saya lihat jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian dikatakan lihat lagi kelompok lainnya. Maka dilihat lagi ternyata jumlah yang sangat besar. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hadihi ummatu, ini adalah umatmu, wa ma'akum alfan bighairi hisabin 'adab." Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70 ribu lagi. Ada 70 ribu ada 70 ribu dari umatmu ini, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Dari umat Islam, khusus ada 70 ribu. Yang masuk surga tanpa ada siksa dan tanpa ada hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua darinya. Ya. Dan diterangkan dalam riwayat lain, ada beberapa riwayat tapi para masyayikh menyebutkan yang sahihnya setiap seribu ada tambahan 70 ribu lagi. Jadi setiap seribu ada tambahan 70 ribu lagi. Ya, kalau dihitung-hitung ya, sekitar 4.970 ribu. Gitu. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Nah, dan ini keutamaan khusus bagi umat Islam. Keutamaan khusus bagi umat Islam. Karena itu hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kadang amalan yang sedikit mereka meraih pahala yang sangat besar. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, diperumpamakan umat Islam itu. Bagaimana kedudukannya? Seorang lelaki yang memberikan upah kepada para pekerja. Dikatakan siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai siang maka upahnya adalah satu kira satu bulu emas, eh, satu bulu, ya satu kira satu bulu, dan itu satu bulu emas, eh, satu kira Maka bekerja orang nakal. Setelah itu ini panjang waktunya dari pagi sampai siang. Ya, kemudian tadi dikatakan saya bekerja untukku dari siang sampai asar. Asar itu sudah dekat terbenam matahari. Waktunya juga masih jauh begitu. Maka bekerja orang Yahudi juga dengan upah satu kira. Kemudian dikatakan siapa yang bekerja untukku dari asar sampai terbenamnya matahari ringkas waktunya, tapi upahnya dua kira. Upahnya dua kira. Maka umat Islamlah yang mengerjakannya. Maka marah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa kami lebih banyak amalan, kami sedikit upahnya? Maka dikatakan kepadanya, apakah kalian dibalimi? Ya kan akadnya begitu. Siapa yang bekerja sampai ini dapat satu kira, tidak ada kebaliman. Kalian kerja diberikan upah. Dan umat Islam diberikan keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar. Karena itu sangat tinggi sekali nilai ucapan beliau di sini yang membawakan dalam pendahuluan ini. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkan sebagai umat, dikeluarkan dan dijadikan dalam Islam ini, dikeluarkan dalam sebaik-baik umat. Dalam sebaik-baik umat. Nah. Iya. Para ulama di balaghah menyebutkan bahwa pendahuluan itu kadang ada disebut dengan bara atau istihlal. Seorang pengarang buku itu membawakan pendahuluan-pendahuluan. Dengan pendahuluan ini bisa dipahami apa yang dia akan sampaikan nanti. Nah, dari sini kita bisa e, melihat bahwa yang akan disampaikan oleh Imam Barbahari di sini adalah perkara-perkara pokok yang menunjukkan keutamaan umat. Prinsip pokok yang umat berada di atas hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Fanas'aluka at-tawfiqa bima yuhibbu wa yarda maka kita memohon kepada Allah taufik terhadap apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu. Dan kita memohon juga kepada Allah penjagaan dari apa-apa yang Allah tidak senangi, apa-apa yang dibenci, dan apa-apa yang dimurkai. Ya. Nah, sini beliau berkata kita memohon kepada Allah taufik. Hendaknya demikian setiap muslim senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon taufik kepada Allah dan jangan bersandar pada dirinya. Makhluk itu penuh dengan kelemahan. Tidak boleh bersandar pada diri, tapi hanya bertawakal dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau berkata, "In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah." Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Saya menginginkan hanya sekedar islah, mampu saya dan tidak ada taufik bagi kecuali hanya kepada Allah. Padanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Nah, maka hanya setiap muslim senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuki jalan yang lurus. Karena dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaba wal ghina. Ya Allah, saya mohon untuk petunjuk, ketakwaan, rasa cukup, apa, apa jaga kehormatan diri dan rasa cukup. Dan juga dalam hadis Abi Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim diperintahkan untuk berdoa Allahumma hdini hidayah tariq wa saddidni sadadat saham ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus hidayah di atas jalan dan kokohkanlah saya luruskanlah saya seperti lurusnya anak panas tidak sana sama lurus bisa dididik dengan baik. Dia harus lurus betul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa seperti itu. Sini mau berbahari berkata, kita memohon kepadanya supaya kita diberi taufik untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diridhoinya. Penetapan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-mahabbah dan sifat ar-ridha. Allah mempunyai sifat mencintai, sifat mahabbah dan sifat ridha, sifat meridhai. Kita tetapkan dua sifat ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Wahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Punya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalimat mencintai dalam Al-Quran sifatkan kepada Allah itu sangat banyak sekali. Nah, dan juga diridhai radhiyallahu anhum wa anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kita tetapkan dua sifat ini. Walaupun dua sifat ini saling terkait siapa yang dicintai oleh Allah berarti Allah meridainya siapa yang yang Allah siapa yang diridai oleh Allah berarti Allah mencintainya tetapi karena dua lafaz ini ada di dalam Al-Qur'an dua kitab ini ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita tetapkan keduanya sebagaimana datangnya nah demikian pula beliau berkata wal hikmah mimma yasrahu wa dan kita memohon kepada Allah perlindungan penjagaan supaya dijaga dari apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah, dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Ini juga penetapan dua sifat bagi Allah, yaitu sifat benci ya, dan sifat apa e, murka. Nah, kita tetapkan sebagaimana adanya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat al-baraha ada dalam Al-Quran, walakin kariha Allahu bi'atahu. Surat Tauba. Akan tetapi Allah tidak senang benci berangkatnya mereka. Orang-orang munafikin berangkat untuk jihad. Allah benci mereka berangkat. Pasal bakahum. Maka dibuatlah mereka itu putus asa, putus semangat. Nah, dan sifat as itu ada juga dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahu dzalika bi'annakum ittaba'u ma asqata Allah." Dalam surah Muhammad. Hal tersebut karena mereka mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka. Maka kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Dan doa beliau ini adalah doa yang agim ya. Doa yang agung dan dibutuhkan oleh setiap muslim. Seorang muslim kalau mendapatkan taufik dari Allah pada apa yang Allah cintai dan ridhoi, ya, apalagi kurangnya? Sudah lengkap semuanya untuknya. Dan demikian pula kalau dijaga oleh Allah dari apa yang dibenci dan apa yang dimurkai, maka tidak ada lagi kesengsaraan atasnya. Karena itulah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan uh, hal ini. Maka kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Imam Barbahari, "Fanas'aluka at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu." Nah. Baik. Kemudian beliau mulai merinci di sini dan menerangkan pokok-pokok sunnah dari kitab beliau ini Syarh Sunnah. Dan di sini ada e, dalam kitab yang di depan saya ini cetakan e, kedua dengan taksi Syekh Khalid bin Qasim ar raddawi hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, cetakan ketiga ya. Baik. E, cetakan ini dibuat dengan nomor-nomor menunjukkan poin-poin begini. Saya mendekatkan pemahaman orang yang membaca. Kalau misalnya di daerah sekaligus begitu, kadang sulit dipisah antara kandungan mana dan mana lainnya. Padahal yang disebut oleh Imam Barbahari di sini poin-poin masalah. Poin-poin masalah. Karena itu kalau dibuat dengan bentuk poin, itu akan enak. Seorang itu memahami, Kita akan paham dengan baik. Insya Allah Ta'ala. Nah, walaupun pada sebagian poin yang beliau buat, itu ada sebagian yang kayaknya butuh dipecah. Satu poin butuh dipecah menjadi dua kadang. Nah, dan ada kadang satu poin butuh digabung. Ya. Dan insya Allah kalau kita akan menerangkan sesuai yang kemampuan ya, isi kitab ini. Dan perlu diketahui bahwa dalam pembahasan saya ini, membahas syarh sunnah, saya memakai uh, syarah penjelasan tentang syarh sunnah dari ceramah Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi Habibahullah Ta'ala. Dia termasuk salah seorang murid senior yang mulai 15 tahun sama Syekh Rubab rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian juga kita gabungkan eh, syarah-syarah sebab punya masalah yang tepat lalu gabungkan dengan syuruhat dari buku-buku lain seperti syarah al-aqidah tahawiyah, syarah al-aqidah al dan lain-lainnya dari buku para ulama kita. Nah, tapi secara khusus berbeda dengan kitab eh, saya standar dengan syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi Habibullah Ta'ala. Maka perbaikan-perbaikan atau koreksi terhadap pengarang itu jangan dianggap datangnya dari saya. Tapi datangnya dari uh, syekh yang mengajarkan kitab ini dan juga datangnya dari Masyaikh Jalain. Nah, baik. <clears throat> Kita lihat. Sini dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam poin yang pertama, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiya islam bisa dibaca wasunnata dia Islam. Wala yaqumu ahadukuma illa bil akhar. Ketahuilah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah sejak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Tidaklah sejak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Baik. Sini dikatakan oleh pengarang, rahimahullah, kata beliau ilmu, ketahuilah. Didahului oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimat ilmu, ketahuilah. Bagi pendahuluan dan uh, eh, pada orang yang membaca kitab ini sehingga mereka punya intibak, punya perhatian terhadap poin yang akan disebutkan, masalah yang akan disebutkan. Dikatakan oleh beliau, anak Islam Kuat sunnah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Iya. Apa itu Islam? Sungguhnya Islam adalah sunnah. Di sini ada dua kalimat yang perlu kita terangkan. Kalimat Islam dan kalimat sunnah. Al-Islam punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Islam bermakna umum itu adalah agama para nabi dan para rasul. Yang diberi diberi definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iman juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid tauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah taah wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi. Itu Islam bermakna umum. Ini agama para nabi dan para rasul. Semuanya di atas hal ini. yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid. Berislam, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Terikat kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu min asy-syirki wa dan bertasbih dari kesyirikan dan pengikutnya, pengikut kesyirikan tersebut. Ini. Iya. Ini Islam bermakna umum. Dan Islam bermakna khusus itu adalah syariat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, Islam bermakna syariat Islam kita dalam pengertian syariat oleh Imam Ar-Razib Al-Asbahani di dalam Mufradat Al-Quran beliau membagi Islam menjadi dua. Kata beliau Islam itu ada yang tingkatannya di bawah keimanan. Di bawah keimanan. Yaitu i'tiraf bil lisan, pengakuan dengan lisan. Dia mengakui berislam dengan lisannya, yang dengan hal tersebut terjagalah darahnya. Terjagalah darahnya. Apakah dia yakini ucapannya itu atau tidak? Maka itu sudah dianggap Islam. Nah, masalah yakin dan tidaknya itu adalah masalah hati kembali kepada seorang. Tidak diketahui. Tidak ada mengetahui kecuali Allah. Maka ketika dia berucap dengan uh, mengislamkan dirinya, maka dengan ini ia telah dianggap Islam. Ini yang diinginkan dalam firmannya Qalat al-A'rab amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, orang-orang eh, pegunungan, kami telah beriman. Maka katakanlah kalian belum beriman, tapi katakan kami telah berislam. Ini Islam yang diinginkan, Islam di bawah iman. Islam di bawah iman. Dalam Islam, makna yang kedua kata Imam Al-Bahari, itu iman atau Islam di atas keimanan. Nah, Tingkatannya di atas keimanan. Yaitu seorang bersama ia telah mengakui, ya, mengikrar dengan lisannya, dia juga iktikad dengan hatinya dan memenuhi konsekuensinya dengan mengerjakan syariat Islam itu dan tunduk kepada Allah pada segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan tentang kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam firman-Nya, "Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu Ya Rabbil Alamin. Ketika berkata kepadanya Rabbnya, berislamlah lagamu maka dia berkata, saya berislam pada Rabbul Alamin. Ya, ini pengertian al-Islam. Baik. Jadi kata beliau sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Kita berbicara secara bahasa sekarang ya. Jadi sunnah adalah jalan yang baik maupun jelek. Pada salat min qablihim sunan. Telah berlalu sebelum mereka sunnah-sunnah. Jadi jalan-jalan. Ada pelajaran. Orang jalan sebelumnya ada yang baik, ada yang jelek. Kan begitu. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa memberi sunnah dalam Islam sunnah yang baik. Dalam riwayat berikutnya, dalam lafaz berikutnya, mantan lebih Islam Islam Sunnah, sayyi'ah. Siapa yang berikutnya dalam Islam dengan sunnah yang jelek? Sunnah di sini ya pak? Secara syariat atau secara bahasa? Secara bahasa. Jadi jalan yang baik atau jalan yang jelek, jangan dipahami. Jalan bermana sunnah bermana pengertian syariah, tidak. Baik. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan. Jalan yang baik maupun jelek. Itu arti secara bahasa. Tapi bukan itu yang diinginkan di sini. Yang diinginkan adalah arti secara istilah. Arti secara syar'i. Mana sunnah secara syar'i? Punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus. Adapun makna khusus, ya tergantung ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah. Dari ahli ilmu di bidang apa yang menggunakannya. Kalau ulama ahli hadis, dia memberi definisi sunnah lain. Ahli fikih lain lagi. Ahli usul fikih lain lagi. Ketika memberi definisi sunnah. Nah, ini sunnah bermakna khusus di sini. Kalau ahli hadis, mereka mengatakan sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengertian paling ringkasnya dan sudah cukup seperti ini. Tapi sebagian para ulama menambah dengan pengertian ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو صفة خلقية كانت أو خلقية dengan definisi lengkap ini. Jadi dalam istilah hadis sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu perbuatan atau perkataan atau takrir penetapan atau sifat beliau, sifat akhlaknya maupun sifat tubuhnya, iya. sifat penciptaannya. Ini yang sunnah dalam istilah para ulama ahli hadis. Para ulama ahli usul fikih dia katakan sunnah itu masuk darah an Nabi shallallahu alaihi wasallam dari al-Qur'an. Sunnah itu adalah apa yang keluar dari Nabi selain Quran. Apa yang keluar dari Nabi selain Quran. Maka masuk di dalam sunnah ini ucapan beliau, perbuatannya, ya, takrirnya, penulisan beliau, beliau berisyarat, beliau melakukan atau meninggalkan semuanya terhitung semua. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tinggalkan, itu semua terhitung sunnah dalam istilah para ulama ahli usul fikih. Baik, kalau dalam istilah para ulama fikih, apa itu sunnah? Dalam fikih itu dikatakan ada lima hukum. Wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, lalu haram. Jadi sunnah dalam istilah ulama fikih adalah derajat setelah wajib. Kan begitu? Derajat setelah wajib. Itu dalam istilah ulama fikih. Jadi kita lihat kalau penggunaan khusus, ulama mana yang menggunakan kalimat sunnah Nah ini kalimat banyak yang bingung, melihat sunnahnya begini. Dalam sunnah Nabi begini. Kemudian eh, ini hukumnya sunnah. Kan beda semua ini maknanya dalam pengertian. Ya, harus kita lihat maknanya tersebut sesuai dengan uh, penggunaannya di mana, letak penggunaannya kemana. Iya. Jadi ini sunnah bermakna umum, eh, bermakna, bermakna khusus. Sunnah bermakna khusus. Ada pun sunnah bermana umum, dan sunnah yang bermana umum ini yang diinginkan oleh Imam Barbahari di sini. Sunnah bermana umum itu yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Jami al-Ulum wal Hikam. Beliau berkata, "As-sunnatu hiya tariqul masluk فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال Kata beliau sunnah adalah jalan yang ditempuh. Jadi sunnah itu jalan yang ditempuh. Tapi dengan rajab maka kalimat ini akan mencakup berpegang teguh terhadap segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa Rasulin berada di atasnya. Apakah itu berupa kepada keyakinan-keyakinan atau berupa amal amalan-amalan atau berupa akuan perkataan-perkataan. Ya. Ini makna sunnah yang umum. Kata beliau, hadhihi hiya sunnah al ini Inilah sunnah yang sempurna, kata Ibnu Rajab. Walihada kana salaf qadiman, karena itu para ulama salaf yang terdahulu, saya ingat Imam Barbahari terhitung ke ulama salaf. Nah, para ulama salaf terdahulu itu tidak menggunakan kalimat sunnah kecuali apa-apa yang mencakup seluruh hal tersebut. Apa-apa yang dicabut, seluruh hal tersebut. Jadi ini sunnah bermana umum. Jadi sunnah yang bermana umum itu tidak terbatas pada hadis Nabi saya. Tidak, atau hukum saja, hukum sunnah tidak. Tapi sunnah bermana umum masuk di dalamnya masail sifat, masalah kelafidah, masuk di dalamnya masalah syariah, masalah syariah, masalah ahkam, masuk di dalamnya uh, usul dan furu, masalah pokok maupun cabang ada di dalam sunnah. Ini sunnah yang bermana umum. Nah, karena itu dapat beliau di sini, Kalau kita memahami makna kalimat sunnah ini, mungkin bisa lebih besar. Ya. Kita melihat perkataan Imam Barbahari rahimahullah ta'ala di sini. berkata, I'lamu anna al-Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Sungguhnya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnah itu Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah bermakna umum, sunnah bermakna umum kalau kita perhatikan itulah Islam itu sendiri kan begitu sebab sunnah bermakna umum oh, mencakup segala semua kehilangannya akidahnya ahkamnya dan seterusnya kalau begitu itulah Islam itu sendiri ya. karena itu beliau katakan kita bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam dan tidak mungkin sejak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya Nah, di sini kalimat terakhir ini tidak mungkin saja salah satu dari yang ah, salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya ini memberikan kemungkinan yang kedua. Mungkin saja Imam Al-Barbahari menginginkan makna khusus di sini. Sunnah bermana tuntunan Nabi, tetapi sudah diketahui bahwa tuntunan Nabi bersama dengan Al-Quran. Sebab Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinannya Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bermanul. Kemungkinan yang kedua Islam itu adalah sunnah, yaitu sunnah bersama Al-Quran. Islam adalah sunnah bersama Al-Quran. Sengaja tidak disebut sebab sudah dimaklumi. Sebab sudah dimaklumi. Dan orang ahli bid'ah, mereka tidak menolak Al-Quran. Dari ahli bid'ah mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Apakah menolak secara keseluruhan atau menolak sebagiannya? Menolak secara keseluruhan, inilah yang dikenal di zaman ini dengan nama Al-Quraniyun. yang orang Indonesia mengatakan mereka itu ingkar sunnah. Nah, Al-Quraniyun, mereka mengatakan pengikut Al-Quran. Dan dusta mereka, mengaku pengikut Al-Quran. Kalau mereka pengikut Al-Quran, dalam Al-Quran dikatakan, Wa ma'atakumur rasul fasuduh. Memanahakuman kebantahu. Dalam Al-Quran dikatakan apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Kenapa kalian tidak amalkan Al-Quran? Mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah? Kan dusta mengatakan mengikuti Al-Quran. Anda kata cuma Al-Quran saja yang diambil, hadisnya Nabi tidak diambil. Bagaimana cara kamu sholat? Tidak ada tuntunan sholat dari takbir sampai salamnya, kecuali dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran cuma ada tuntunan umum saja, akimus sholat, tegakkan sholat, disebut beberapa waktu sholat. Ya. Kefiah sholat dari mana? Dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mereka mengeluarkan zakat secara terperinci? Ada memang sebagian perintah zakat dalam isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Nah, juga zakat pertanian wa'atu haqqahu yawma hasadih. Tapi rincian zakat itu bagaimana? Itu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka puasa? Yang tentunya yang benar, kecuali dari awal puasa sampai akhir, ya kecuali dari sunnah Nabi dia mengambil, Ya kan? Tak mungkin dipisah sama sekali Al-Quran. Ya. Islam itu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang mengenai diri al quran ini, ini mereka di atas kesesatan yang sangat nyata sekali. Bahkan karena secara syikat Salal Fauzan dikatakan kufur keluar dari Al-Islam. Nah, sampai kepada derajat kafir keluar dari Al-Islam. Iya. Kemudian orang yang mengingkari sunnah yang kedua itu menolak sebagian. Dia tidak tolak semuanya, tapi dia tolak sebagian. Dia katakan bahwa sunnah itu terbagi dua. Ada hadis ahad dan ada hadis mutawatir. Hmm. kalau hadis mutawatir, nah hadis secara umum katanya itu dipakai dalam masalah hukum. Ada pun masalah akidah, ada mutawatir, ada ahad. Kalau hadis ahad, hadis mutawatir itu diterima dalam masalah akidah. Kalau hadis ahad, hadis ahad tidak boleh dipakai berfitnah dalam akidah. Ini menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Iya. Menolak sebagian sunnah Rasulullah SAW. Dan pembagian itu sendiri mutawatir ya ahad ini pembagian tidak dikenal dalam syariat Islam, tidak dikenal pada generasi pertama dari umat Islam. Asal pembagian ini kata Ibnu Abdul Aziz dalam syarah Aqidah Tahawiyah ini datangnya dari tawaif ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rawafid dan sejenis dengannya. Tidak datang dari ahli sunnah. Pembagian mutawatir dan ahad. Iya. Baik, maka umat Islam mereka Di atas prinsip yang disebut oleh Imam Barbahar Kata dia, beliau, ilamu anna islam huwa sunnah. Kita Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Wa sunnah هي islam, dan sunnah itu adalah Islam. ولا يقوم illa bil akhar. dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Eh. Jelas ya? Baik, sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Dikatakan di sini oleh Imam Barbahari, setelah beliau menyebutkan makna sunnah dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri, nah, maka beliau di sini memakai penggunaan sunnah. Dari sunnah begini, dari sunnah begini. Semua masalah akidah, masalah fikih, masalah ahkam, semuanya beliau ikutkan dan beliau katakan dari sunnah, dari sunnah, dari sunnah. Maksudnya yaitu Islam itu sendiri. Dipahami?